Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah mempelajari ulumul Quran dari kitab Qawaid Asasiyah di Ulumul Quran yang ditulis oleh Abu Ya'said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah taala warba dan barusan kita sudah bahas kitab Qawaid Asasiyah di ilmu mustalah al-hadith yang juga ditulis oleh Abu Ya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah kini pelajaran usul fikih. Usul fikih ini pun yang kita gunakan adalah kitab ringkasan ilmu mustalahul eh, ilmu usul fikih yang ditulis oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah di sini langsung saja mukaddimahnya saya tidak bacakan lagi. Uh, isinya kurang lebih beliau sedang menceritakan bagaimana beliau menuntut ilmu usul fiqh. Bagaimana pendalamannya terhadap kitab Jam'ul Jawame, kitab Al-Waraqat, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan kitab usul fiqh. Nah kemudian beliau berinisiatif karena ilmu usul fik ini agak sedikit ngejelimet butuh pemikiran lebih nah karenanya beliau melihat banyak kitab-kitab usul fikih yang kodim yang klasik itu menggunakan uslub yang muakkad uslub susunan bahasa yang sulit nah, yang kadang-kadang nggak mudah dimengerti nah karena itu beliau mencoba menulis ilmu usul fik dalam bentuk ringkasan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang gampang, ah, untuk bisa mudah dipahami oleh bagi para pemula yang mempelajari ilmu usul fikih. Nah, karena itulah eh, beliau menulis daripada kitab ini agar bisa manfaat untuk beliau, begitu juga untuk kita semua, insya Allah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam usul fikih ini sebagai pembuka saja, apa beda fikih dengan usul fikih? Perhatikan baik-baik. Apa beda fikih dengan usul fikih? Ilmu fikih ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya. Perhatikan ya. Ilmu fikih secara ringkas ya, secara garis besar. Ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya. Contoh. Ada pertanyaan begini. Ma hukum sholat? Apa hukum sholat? Jawabnya, wajib. Itu namanya fikih. Terus muncul pertanyaan kedua. Wamad dalil ala wujubis sholat. Apa dalil wajibnya sholat? Dijawab. Firman Allah yang berbunyi, Aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Itu namanya fikih. Jadi kalau tadi kan hukum. Apa hukum sholat? Fikih memang bicara tentang hukum. Apa dalil sholat? Fikih memang bicara tentang dalil. Jadi kalau pertanyaannya, ma hukmus sholat? Wa ma daliluhu? Itu namanya su'alun fikhiyun. Soal fikih. Nah, kalau usul fikih, Pertanyaannya tidak begitu. Kalau tadi ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum dan dalilnya, sedangkan ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang penggalian hukumnya. Bagaimana menggali hukum? Bagaimana menggali hukum dari dalil? Kalau tadi bicara hukum dan dalil. Sekarang bicara bagaimana menggali hukum dari dalil. Contoh pertanyaannya. Bagaimana firman Allah yang berbunyi akimus sholat bisa menjadi dalil bagi wajibnya sholat. Ini namanya pertanyaan usul fikih. Dia nggak nanya apa hukum sholat, enggak. Dia nggak nanya apa dalil wajibnya sholat, enggak. Tapi yang ditanya, bagaimana itu dalil tadi tuh. akim sholat bisa jadi dalil. Kalau sholat itu wajib. Jawabnya. Karena di dalam firman Allah yang berbunyi akim sholat. Dirikanlah sholat. Ada perintah. Akim itu fi'il amr. Fi'il amr itu kata perin, perintah. Karena dalam firman tersebut ada perintah perintah itu lil wujud, mutlakul amri lil wujud. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Nah, karena dalam ayat tadi ada perintah dan perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib, sementara yang diperintahkan adalah sholat, maka sholat adalah wajib. Itu namanya pertanyaan dan jawab usul fikih. Saya ulangi, Beda fikih dengan usul. Perhatikan baik-baik. Dalam fikih. Ma hukum sholat. Wa ma daliluhu. Apa hukum sholat. Dan apa dalilnya. Jawab. hukum sholat wajibun. Wa daliluhu. Qaulullahi ta'ala aqimus sholat. Hukum sholat adalah wajib dan dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi akimus sholat. Itu soalun fikhi. Soal fikih. Nah sekarang soalun usuli. Soal usul fikih. Kaifa yakunu qaulullah ta'ala akimus sholat dalilan ala wujubis sholat. Kaifa yakunu qaulullahi ta'ala aqimus salat dalilan ala wujubis salat. Artinya bagaimana bisa firman Allah yang berbunyi aqimus salat, dirikanlah salat menjadi dalil untuk wajibnya salat. Bagaimana? Jawabnya Nah, fi qaulillahi ta'ala aqimus salat di dalam firman Allah aqimus sholat amrun ada perin perintah jadi fihi amrun wa mutlaqul amri lil wujud dan pada dasarnya perintah itu menunjukkan hukum wajib wal fi'lul makmur bihi dan perbuatan yang diperintahkan adalah as-salat oleh karenanya lidah fa'inna sholat wajib. Nah, jadi ini namanya pertanyaan usul fikih. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi beda fikih mengusul perhatikan baik-baik. Jadi kalau fikih kalau ibarat makanan, kalau ibarat makanan nih, ini bulan puasa ngomong makanan makruh. Kalau ibarat makanan, ini yang namanya figi, kacang goreng yang udah matang. Tinggal dimakan aja, selesai. Tapi kalau usul figi, itu kacang masih mentah kita beli dari pasar. Kita beli, kita kupas dulu, dipercetin dulu, direndam dulu di apa di garam, kemudian dimasak, dimasukin ke penggorengan pakai minyak, nanti dikeringkan di atas koran, baru dimasukin peler. Nah itu namanya usul tinggi. Usul tinggi prosesnya. Bagaimana proses terakhirnya hukum dari dalil baik Al-Quran maupun hadis berproses melahirkan suatu hukum. Itu urusan usul fikih. Sedangkan fikih hasilnya. Hasilnya udah tinggal matang. Oh ini hukumnya wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram. Oleh karena itu bagi seorang yang ingin beriktihad, menjadi seorang mustahil wajib menguasai usul fikih. Tanpa usul fikih, mustahil orang bisa beriktihad. Jadi nggak mungkin orang beristihad tanpa ilmu usul fikih. Dari mana datangnya dia mau istihad? Kalau dia nggak punya usul fikih, justru usul fikih yang menuntun dia. Bagaimana memahami perintah, bagaimana memahami larangan, ah, bagaimana menggali hukum dari dalil-dalil yang ada, bahkan bagaimana cara melakukan perbandingan antara dalil-dalil yang bertentangan. Itu semua masuk dalam konteks ilmu usulul fikih. Nah, ini di antara pengantar yang ingin saya jelaskan supaya jangan kita nanti e, ada perasaan kalau ilmu usul fikih ini sulit e, dipelajari tidak begitu. Ilmu usul ini sebetulnya tidak sulit dipelajari, bahkan kalau kita pelajari ini ada kenikmatan tersendiri. Karena dengan kita tahu usul fikih, kita tahu pola pikir ulama. Ini penting. Dengan Anda tahu pola pikir seseorang, Anda bisa lebih memahami kalau dia bisa berbeda dengan kita. Oh kenapa ya dia punya pendapat begitu? Oh pola pikirnya begini. Oh saya begini. Karena pola pikir kita begini. Dengan menguasai usul fiji, kita tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Apalagi ngesat-ngesatin, ngasir-ngasirin orang. Itu ya udah ngasir-ngasirin begitu udah ketahuan. Bodoh usul fiji. Udah nggak ngerti apa-apa dia kalau udah gampang ngasirin orang. Nah, jangankan yang ngasirin. Saudara, nyalain aja. Kalau orang ngasih usul fiji, nggak, enggak berani. Oh kenapa? Orang ini kok eh, apa namanya kalau sholat niatnya nggak boleh dijaharkan. Lalu kenapa kalau saya kok boleh dijaharkan? Nah kan ada pola pikir. Bukan hanya ter, ter, terpaku kepada dalil. Tapi ada pola pikir bagaimana hukum itu digali dari dalil yang ada. Karena itu usul fikih ini sangat penting sekali dan mesti dipelajari oleh kaum muslimin dan bagi mereka yang ingin jadi ulama mau jadi kiai, apalagi mau jadi mustahil, wajib menguasai ilmu usul fikih. Dan tidak sedikit ulama-ulama yang semula anti madhab, tidak mau bermadhab, begitu mereka mendalami ilmu, usul fikih, akhirnya mereka insaf dan sadar. Kalau mereka mustahil anti madhab. Karena jawabannya ada di ilmu usul fikih. Jawaban kenapa kita bermadhab, kenapa tidak bermadhab, Jawabnya ada dalam ilmu usul fikih. Nanti kalau kita sudah pelajari ilmu usul fikih, baru kita tahu kenapa orang bermadhab, kenapa mesti bermadhab. Kuncinya ada di ilmu usul fikih. Nah mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita ilmu ini dan kita diberikan kemudahan. Baik Ustaz Mohsin, boleh dibaca dari halaman 9. Buka halaman 9 buku usul fikihnya dengan judul bab usul fikih. ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه وعنا جميعا باب اصول الفقه يعلم ان لفظ اصول الفقه هو لفظ لهذا الفن المخصوص المدون وهو لفظ مركب تركيبا إضافيا من جزئين مضاف ومضاف إليه فلفظ أصول الفقه له معنيان أحدهما معناه الإضافي وهو ما يفهم من مفرديه عند التقييد الأول بإضافته للثاني وثانيهما وثانيهما معناه اللقب وهو العلم الذي جعل جعل هذا المركب الإضافي لقبا له ونقل عن معناه الأول إليه فأما الجزء الأول فلفظ الأصول وأما الثاني فلفظ البدع وهذان الجبناني يعني الأصول والفقه مفردان أي غير مركبين فالمراد بالإفراد هنا ضد التركيب لا ضد التثنية والجمع فإن لفظ الأصول جمع كما لا يخفى الأصل لغة وهو الشيء المخصوص أو المعقول الذي ينبني عليه غيره كأصل الجدال الذي هو أساسه والفرع هو الشيء الذي يبنى على غيره كبروء الشجرة لأصولها وفروع الذكر لأصوله أما بحسب بحسب الاختلاف فللفظ الأصل أربعة معاني الدليل كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة أي الدليل ومنه أصول الفقه أي أدلته والرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند الثابت والفائدة المستمرة نحو إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل وصورة المجيس وصورة المجيس عليها كما سيأتي في باب القياس الفكر لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فخرج بذلك الأحكام الأكلية كالعلم بأن الواحد مثل الاثنين والحسية كالعلم بأن النار مهرجة والبقية كالعلم بأن الله واحد وأن الصلوات الخمسة واجبة فليس العلم بهذه الثلاثة يسمى فقها في الاصطلاح كفاية جزاكم الله خير جزاء أنت يا أستاذ بارك الله فيكم وفينا جميعا Baik, jadi di sini dijabarkan oleh muallif radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an bahwa usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan dan dia dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhaf ilaih. Usul tentu bentuk jamak. Mufradnya adalah aslun. Al aslu jamaknya adalah al usul. Nah, nah di sini diterangkan kepada kita bahwa asal ini ada empat makna. Al-asal, usul, absolut. Usulun aslun. Nah, usul bentuk jamak banyak. Aslun bentuk mufrad satu. Nah, apa arti aslun? Ada empat arti. Pertama, artinya dalil. Seperti kalau kita ngomong begini. Al-aslu fi hadhil mas'alah al-Qur'an. Maksudnya ad-dalil fi hadhil mas'alah al-Qur'an. Berarti kata al-aslu maksudnya adalah dalil. Jadi kalau Anda baca kitab-kitab fiji, kitab-kitab usul, atau kitab-kitab ulama ada mengatakan al-aslu fi hadhihi masalah ah, al-aslu fi hadzal sya'an, al-aslu fi hadzal amr, ah, al-Qur'an atau as-sunnah. Yang dimaksud al-aslu di situ adalah dalil. Nah, yang kedua, yang kedua di sini disebutkan warrajhan. Jadi maksudnya rauhan artinya makna yang rajih, makna yang kuat. Mana makna yang kuat? Nah, contoh, kalau kita mengatakan begini, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi memang pada dasarnya kalau kita bicara tentang suatu al-kalam, kita harus ambil makna hakiki. Tidak boleh makna majazi. Kecuali ada korina, ada dalil yang membenarkan kita untuk mengambil makna selain hakiki. Nah, jadi kalau orang sebut al-aslu fil kalam, al hakikah Kata asal di sini maksudnya yang terkuat makna suatu pembicaraan adalah al hakikah ar-rajih. Nah, jadi kata al-asal di sini maknanya ar-rajih. Yang ketiga, al-qaidatul mustamirrah. Seperti seperti kalau kita uh, bicara ibahatul maitah lil muftar ala khilafil asal. Artinya pembolehan memakan bangke bagi orang yang terpaksa karena darurat itu hukumnya khilaful asal, bertentangan dengan asal. Maksudnya apa khilaful asal? Maksudnya bertentangan dengan asal, asalnya kan haram. Asalnya ha, haram. Dia menjadi boleh. Boleh itu kan bertentangan dengan asal. Jadi maksudnya asal apa? Maksudnya bertentangan dengan kaidah, al-qaidatul mustamirah. Jadi sebetulnya pembolehan memakan bangke bagi orang yang terpaksa karena darurat itu sebetulnya bertentangan dengan asal. Maksudnya bertentangan dengan kaidah yang sebenarnya. Begitu. Kaidah yang sebenarnya kan haram memakan bangke. Al-qaidatul mustamirah. Sedangkan pembolehan bukan kaidah mustamirah, melainkan ruh sok. Nah, nanti kita akan pelajari soal ruh sok panjang lebar dalam babnya tersendiri. Nah, kemudian yang keempat, asuratul matir masjid ariha. Nah, ini maksudnya kalau kita belajar kias, itu rukun kias salah satunya adalah al-asal, ada al-far, ada al-asal, ada al-far, ada al-illah, ada al-hukmu, itu arkanul kias. Arkanul kias satu. Nah, jangan lupa tuh harus ada al asal hukum pokok, hukum asal. Yang kedua harus ada para hukum tabah. Yang ketiga harus ada ilah, harus ada sebabnya hukum. Nah, walaupun ilah itu tidak identik dengan sebab, nanti akan kita rincikan. Yang keempat adalah yaitu al-hukmu. Jadi itu rukun kias ada empat. Nah, salah satu rukun kias itu adalah al-asl. Nah, jadi kalau kalau itu kita bicarakan tentunya nanti kita akan sampai pada saat kita bicara soal kias. Jadi asal yang keempat adalah al-asl di dalam masalah kias. Itulah empat makna. Asal artinya asal itu hukum asal atau hukum dari masalah yang sudah ada di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Nanti akan kita bahas dengan panjang lebar. Nah kemudian fikih. Fikih secara bahasa, faham. Sedangkan secara istilah, ma'rifatul ahkam syariah. Mengetahui eh, tentang hukum-hukum syariat. Hukum syariat yang bagaimana? Allati toriquha al-ijtihad. Yang jalan mengetahuinya melalui ijtihad. Jadi kalau suatu makrifat tahunya lewat ijtihad itu disebut fikih. Lahirnya hukum melalui ijtihad itu disebut fikih. Karena itu fikih nggak bicara sebetulnya hukum-hukum yang qat'i, enggak. Seperti Allah itu esa, itu masalah qat'i, masalah akidah. Itu bukan hukum fikih. Itu nggak perlu ijtihad. Itu sudah masalah qat'i yang harus diterima dengan iman. Atau seperti kalau orang mengatakan separuh dari dua adalah satu itu hukum uh, hukum ilmu pasti, ilmu matematika. Nah, karena itu bicaranya ilmu pasti, dia bukan ilmu fikih. Fikih itu ilmu ijtihad. Nah, orang berikhtihad, saudara menghasilkan yaitu hukum, ada yang halal, yang haram, yang wajib. Dari hasil ijtihadnya itulah yang disebut ilmu fikih. Nah, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar apa yang dimaksud ilmu fikih dan apa yang dimaksud ilmu usul fikih. Sampai di sini ada pertanyaan untuk saung Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, silakan. Kita belum masuk ke lubul ilm. Kita baru masuk ke mukaddimah. Saung Sayyidina Umar, saung Sayyidina Utsman, Syekh Abu Madya. Baik, saung Sayyidina Ali, saung Sayyidina Hasan, Alhamdulillah. Ini udah paham apa kecapean? Ustaz. Nah, apa bang? Silakan, Abu Muhammad. Iya, silakan. Terima kasih. Jazakallah ya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Mana yang harus dihulukan antara keji dengan usul? fikih. Bagi awamin, fikih harus didahulukan dari usul fikih. Karena fikih menyangkut amalia sehari-hari dia. Menyangkut bagaimana dia wudhu, bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa. Ilmu fikih harus didahulukan daripada ilmu usul fikih. Bagi awamin, bagi masyarakat. Nah, sedangkan bagi toribul ilim, sebaiknya dijalankan secara eh, bersamaan. Uh, Simultan. Jadi jangan dipisah. Ini bagi toribul ilim. Bagi tolibul ilim, kalau dia ingin enak, belajar, pelajari fikih jalan, belajar ilmu usul fikih juga jalan. Karena nanti contoh-contoh yang ada di usul fikih itu dapatnya dari fikih. Begitu. Jadi lebih enak kalau kita jalan bareng itu belajar, dua-duanya akan lebih mudah kita memahaminya. nah saya pikir kalau ilmu fikih itu udah umum, hampir eh, apa namanya di setiap majelis insya Allah banyak diajarkan secara umum di masjid, di musola dan lain sebagainya. Tapi kalau usul fikih ini umumnya diajarkan ya di pesantren-pesantren secara khusus, secara mendalam atau di sekolah-sekolah tertentu seperti aliyah dan lain sebagainya yang memang ada materi ilmu usul fikih secara khusus. Tapi kalau pengajian umum eh, di masjid, di langgar, hampir nggak ada itu yang kupas soal soal usul fikih. Apalagi di tablet akbar, lebih ada lagi. Nah, nah jadi sekali lagi memang Sekali lagi jawaban saya untuk umum utamakan tinggi daripada usul. Alasannya karena dalam tinggi banyak kewajiban sehari-hari yang harus dia laksanakan kalau sebagai seorang mukalla Tapi untuk talabatul ilim, untuk orang yang menuntut ilmu eh, sebaiknya berbarengan dilaksanakan antara tinggi dengan usul tinggi. Itu saja. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Sudah jam 12. Sebentar lagi kita sholat zuhur, zikir, istirahat sampai jam 2. Nah, kelihatannya begitu bilang istirahat cerah-cerah wajah. Nah, iya, ini baru hari pertama udah kecapean. Belum hari ke-21 ini Ustaznya apa? Nah, insya Allah. Ini baru pembukaan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan. Allah mudahkan daripada apa yang kita inginkan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Hadirin Allah wajah kemilat Mustafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.